Dan juga saya bersyukur dengan kehadiran kawan-kawan sekalian mahasiswa NHI dan juga dari luar juga dan lain-lain juga para akhwat dan kesemua yang hadir dalam majlis ini Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang soleh dan rezeki yang baik. Dan semoga selesainya kita dari kajian ini ada ilmu dan pengetahuan agama kita yang bertambah kadarnya. Pertemuan perdana ini <clears throat> sebagaimana yang telah antum ketahui, kita akan membicarakan tentang hadis-hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Hadis pertama adalah hadis yang berkaitan dengan niat dan keikhlasan. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mana hadis ini dinilai merupakan hadis yang paling vital dalam agama Islam. Termasuk hadis paling penting dalam agama Islam. Hadis ini berkaitan dengan syahadat kita. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah berkaitan dengan itu. Bagaimana kita mengikhlaskan niat kita dalam beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mizannya dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innamal Baik, kita bacakan hadis tersebut.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 Al-Mu'minin, orang-orang yang beriman. Pemimpin kaum mu'minin. Siapakah beliau? Abu Hafiz namanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqul, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Itu pertama. Wa innamal likulli imrin ma dan sesungguhnya untuk setiap orang itu mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oke, itu poin kedua. Kemudian poin berikutnya. Beliau memberikan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh langsung. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya itu ditujukan untuk Allah dan Rasulnya maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya kepada Allah dan Rasulnya wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia agar dia mendapatkannya atau perempuan atau wanita agar dia menikahinya maka hijrahnya itu yang kepada apa yang ia hijrahkan kepadanya yaitu dunia dan juga wanita bukan kepada Allah dan Rasulnya diriwayatkan oleh Al Bukhari dan juga Muslim akan saya timba faidah dari kitab Jami' al-Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hanbali hadis ini seperti yang kita ketahui dari Rasulullah kemudian ke Umar bin Al-Khattab Rasulullah kemudian Umar bin Al-Khattab. Dari Umar bin Al-Khattab kemudian bawahnya meriwayatkan dari beliau adalah Al-Qamah bin Abi Waqqas Al-Laitsi. Rasulullah Umar Al-Qamah bin Abi Waqqas Al-Laitsi. Nah, meriwayatkan dari Abu uh, Al-Qamah siapa? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Berarti Rasulullah Umar al Al-Qamah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ke bawahnya siapa yang meriwayatkan darinya yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Baik. Diriwayatkan dari Umar, kemudian al Al-Qamah, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu riwayat yang tafarud. Cuma mereka saja yang meriwayatkan secara sahih. <clears throat> Lalu bagaimana sampai ke Bukhari, ke Muslim dan yang lainnya? Sampainya akan kita ketahui dari perkataan beliau. Dari satu, satu Umar satu, kemudian al satu orang, kemudian Muhammad bin Ibrahim at taymi satu orang, kemudian siapa yang terakhir? Yahya bin Said al ansori satu orang saja. Itu mereka saja yang meriwayatkan yang tahu. Nah, kemudian dari Yahya bin Sa'id al ansori ini dikatakan oleh para ulama ثم رواه عن الأنصاري الخلق الكثير والجمع الغفير dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini meriwayatkan banyak dari manusia, dari kaum muslimin, baru banyak. Berarti sebelumnya hadis tersebut seolah-olah <clears throat> seolah-olah terahasiakan. Seolah-olah hanya mereka urutan ini yang tahu. Seolah-olah hanya perawi yang empat ini tahu, Umar, Al-Qamah, Muhammad dan juga Yahya. Nah setelah Yahya bin Sa'id al-Ansari Barulah Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan hadis ini tersebar kemana-mana Bahkan dikatakan Rawahu anhu akthar min yatai rawin Telah meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id al-Ansari ini se Seberapa banyak orang? Sekitar 200 orang 200 perawi jadi dari Rasulullah kemudian Umar, kemudian Al-Qamah, kemudian Muhammad dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari baru di situ 200 perawi tersebar. Berkahnya hadis ini. Setelah sebelumnya seolah hanya dimiliki oleh mereka saja. Dan juga bahkan ada yang mengatakan bahwasanya para perawi atau ulama hadis yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu bukan cuma 200 melainkan sampai 700 orang pria perawi yang berbeda. Kemudian barulah tersebar kemana mana hadis Di antara para perawi yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari rahimahullah adalah Imam Malik pendiri madhab Malikiyah kita tahu Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriyah. Kemudian juga ada yang meriwayatkan darinya Imam Ats-Tsauri. Siapa itu Ats-Tsauri? Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id. Juga meriwayatkan darinya Abdurrahman Al-Auza'i, juga Abdullah bin Al-Mubarak, juga Al-Laits bin Sa'ad juga Hamad bin Zaid, juga Syu'bah bin Uyainah. Semua itu meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. <clears throat> Pelajarannya apa kita petik dari sini? Apa yang bisa kita petik hikmahnya dari sini? Yang bisa kita petik bahwasanya sesuatu yang tadinya tersembunyi itu belum tentu kelak akan tersembunyi seterusnya. Terlebih sesuatu tersebut mengandung keberkahan dan kepentingan terhadap orang-orang mukmini. Seperti hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Itu perawinya awalnya cuma satu orang, satu orang, satu orang yang sahih, secara sahih cuma satu orang, satu orang. Tetapi ketika Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkannya dari Muhammad bin Ibrahim Al-Zaimi langsung 200, bahkan ada yang mengatakan 700. Nah, begitu juga jika kita pelajari bahwasanya Kadang misalnya ada satu majelis yang memang sepi sekali orang, tersembunyi sekali dari pandangan mayoritas manusia, tidak diketahui oleh orang banyak. Tetapi ketika uh, guru majelis tersebut dan murid majelis tersebut, mereka ikhlas dalam mencari ilmu dan dalam mengajarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun tahu bahwasanya mereka itu ikhlas, maka bukan tidak mungkin bahwa saya kajian tersebut suatu saat akan Allah siarkan dengan sendirinya dan tersebar di antara manusia. Dan itu pernah terjadi. Itu bukan hanya ya, satu permisalan, tetapi banyak permisalan lain. Kadang ada orang yang suka sedekah, suka berinfak, suka memberi, namun dia tidak ingin dilihat oleh manusia. Karena apa? Saking ikhlasnya, dia menerapkan hadis ini misalnya dan menerapkan hadis yang menyatakan bahwa saya dianjurkan untuk sedekah sampai tangan kirinya tidak tahu. Saking ingin apa menjaga keikhlasannya. Akhirnya dia bersedekah, bersedekah. Tidak ada yang tahu orang-orang dan orang-orang tidak mengenal dia sebagai orang yang sangat sering bersedekah dan suka memberi orang yang sedang kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama sesungguhnya tidak ada satupun di langit dan di bumi yang terselindung dari Allah Subhanahu wa taala artinya apa innallaha alimun bidzati sudur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia itu semua manusia tidak ada yang tahu sebenarnya apa yang ada di dalam dada kita, dada manusia. Tapi Allah Maha tahu. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan sebarkan kebaikan dia setelah dia wafatnya. Bukan tidak mungkin. Ketika masa hidupnya orang-orang tidak ada yang tahu dia itu adalah seorang yang suka bersedekah. Tetapi setelah wafatnya Allah jadikan orang-orang tahu. Itu di dunia, belum di akhirat. Kalau di akhirat pasti akan diketahui, pasti akan diungkap semua yang ada di dalam dada. Makanya di dalam juz 30 di salah satu surat antum bisa tebak surat apa. Fahusila ma fis sudur apa artinya. Dan akan didapatkan atau akan diungkap apa yang ada di dalam dada-dada. Akan diungkap. Nah, itu berkaitan dengan apa? Keikhlasan. Jadi itu adalah salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari realita atau fakta atau berita atau sejarah terjadinya hadis ini atau sejarah diriwayatkannya hadis ini. Dari yang cuma satu orang perawi, satu orang perawi secara sahih, kemudian langsung dua 200 perawi dan setelahnya berkah kemudian akhirnya apa? Imam Bukhari meriwayatkan atau memasukkan hadis ini sebagai hadis yang paling pertama. Ya. Di Solihin juga merupakan hadis yang paling pertama oleh Imam Nawawi. Di Arba'in Nawawi juga hadis yang pertama. Dan insya Allah kita nanti akan mengetahui beberapa imam ahli hadis dan juga para ulama mereka mengatakan atau memiliki komentar terhadap hadis ini. Komentar yang bersifat memuliakan hadis ini insya Allah taala. <clears throat> Baik, kemudian Abdurrahman bin Mahdi Abdurrahman bin Mahdi itu seorang ulama hadis yang sezaman dengan Imam asy Imam asy bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abdurrahman bin Mahdi wafat pada tahun 198 Hijriah. Sedangkan Imam asy Muhammad bin Idris wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Berarti satu satu ini ya. Satu generasi Oleh karena itu Imam Syafi'i menulis kitab yang berjudul Ar-Risalah kitab pertama dalam usul fiqh oleh beliau Imam Syafi'i itu atas permintaan siapa? Abdurrahman bin Al-Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini beliau adalah salah satu ulama hadis terkemuka pada masanya. Nah, beliau mengetahui hadis ini. Oh, hadis ini amal amal biniat. Apa kata beliau? Lau sannaftu kitaban minal abwabi la ja'altu haditha Umar bin Al-Khattab fil a'mal bin niyat fi kulli bab. Seandainya seandainya aku menulis atau mengarang sebuah kitab yang mana dalam kitab itu di dalamnya terkandung banyak bab-bab. Seperti yang kita ketahui bab dalam kitab maka aku akan menjadikan hadis Umar bin Al-Khattab ini yaitu innamal a'malu binniyat itu sebagai mukaddimah di setiap bab. Bayang, kalau misalnya kita mengarang kitab ini dan sepertinya tidak mungkin kita mengarang kitab seperti ini. Misalnya mengarang kitab ini berisikan sekitar 50 bab. Misal di setiap babnya beliau bercita-cita untuk menjadikan mukaddimah atau permulaan atau pengantar setiap bab apa hadis innamal a'malu binniyat. Sebagai apa? Sebagai pengingat bagi dirinya sebagai penulis untuk berikhlas dalam setiap bab. Jangan sampai ikhlasnya luput. Dan juga sebagai cita-cita baginya, bagi beliau agar pembaca kitab beliau ketika menu, ketika membaca kitabnya di tiap bab itu mengingat tentang keikhlasan. Karena apa? Karena keikhlasan itu tidak hanya pada pertama amalan atau semua amalan, melainkan dari awal sampai akhir kita membutuhkan keikhlasan. Dan syaitan mereka selalu menghembuskan subhat-subhatnya supaya supaya kita tidak ikhlas, baik di awal, di pertengahan atau di akhir. Oke, kata ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya di setiap amalan kita itu setan memiliki nasib atau bagian untuk mencederai atau mencacati amalan kita. Pertama melalui apa yang paling vital? Melalui hati dulu. Bukan melalui bentuk amalannya, tapi yang penting hatinya dulu nih. Hatinya dulu nih harus dirusak dari awal. Buat apa dia beramal? Hatinya dulu nih harus dikasih hembusan-hembusan, pujian-pujian supaya apa? Supaya dia tidak ikhlas. Karena percuma kalau hamba seorang hamba beramal sebanyak apapun, namun basicnya itu tidak ikhlas, fundamentnya tidak ikhlas, maka ya hancur amalan tersebut. Walaupun amalan tersebut misalnya secara zahir sesuai sunnah, tetap hancur amalan tersebut. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mungkin nilainya ada di sisi manusia, karena manusia melihat secara zahir saja, kan? tidak melihat secara batin. Oh dia tidak ikhlas, nggak tahu kita. Gitu. Baik. Dan juga Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau pernah berkata, "Man arada ayyusannifa kitaban falyabda bi hadithil a'mali bin niyat." Barang siapa yang menginginkan untuk menulis sebuah kitab, maka hendaklah dia memulai memulai apa? Memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Apapun kitab itu temanya. Seperti Sahih Bukhari, Sahih Bukhari coba lihat. Yang kitab pertama ya Pak, Badul Wahyi, permulaan wahyu. Yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim dari Umar bin Al-Khattab, innamal amal binniyat. Kalau dipikir-pikir, apa hubungannya Badul Wahyu dengan innamal amal binniyat? Tetapi beliau rahimahullah Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari wafat pada tahun 256. Beliau menginginkan khutbah atau menginginkan hadis ini sebagai khutbah pertamanya. Seperti kalau misalnya kita apa khutbah al-hajat dalam sholat Jumat, dinul dan seterusnya. Adapun Imam Al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai khutbahnya yang paling pertama, sebagai pengingat bagi pembacanya. Baik. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab radhiyallahu an atau rahimahullahu taala وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها حديث ini adalah salah satu hadis yang mana agama itu tidak jauh darinya. Artinya berputar-putar padanya. Tetap aja agama Islam apapun uh, ajarannya, maksudnya apapun ritualnya, apapun temanya, itu akan berputar di hadis ini. Kita lihat buktinya dari para imam insyaallah Faruya anis Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan. Maksudnya beliau berkata, Hadal hadithu thuluthul ilmi wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqh Beliau berkata, Hadal hadith thuluthul ilmi." Hadith ini adalah sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu berarti ada satu, dua, yang ketiga bagian sepertiganya itu dari ilmu agama Islam sepertiganya itu dikuasai oleh hadis ini. Bayangkan dan bahkan dikuasai oleh dua poin dalam hadis ini saja innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa andai faman kana hijratuhu dan seterusnya itu dihapus kehebatan dua hadis ini terletak pada dua poin ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa dan beliau kemudian berkata wa yadkhulu fi sab'ina baban min al fiqh dan hadis ini masuk ke dalam 70 bab dalam fikih kita lihat 70 bab dalam fikih. Kalau kita lihat kitab-kitab fikih misalnya, mayoritasnya apa mengawali dari apa? Atau hampir semuanya mengawali dari kitab atau tahar Kitab atau tahar Bersuci. Kitab atau tahar itu banyak ritual eh, cabangnya seperti mandi, tayamum. Kemudian mas alal khuffain, mengusap dua khuf atau sepatu atau kaos kaki dan juga yang lain-lain membersihkan dari ini dari itu. Nah, itu semua dalam satu bab aja bisa beragam niat, ya kan? Saya niat mandi. Mandi apa ya antum niatkan? Apakah antum niat mandi karena kepanasan saja sehingga ingin mendinginkan diri saja? Atau antum niat mandi karena antum telah junub sebelumnya sehingga antum mandi junub? Nah, itu kan niatnya beda itu. Dan pahalanya beda. Nah, dan juga apakah antum mandi karena mendingkan diri Apakah itu diniatkan sebagai ibadah atau tidak Nah itu PLE beda Jadi niat itu tergantung Itu baru mandi satu kasus Belum wudhu Belum lagi wudhu Belum tayamum Belum masah halal khufain nah, Belum lain-lain Membersihkan eh, bejana Membersihkan uh, bejana dari jilatan anjing misalnya Itu membutuhkan niat Membutuhkan niat semua, itu baru satu bab. Bab tohar. Bagaimana dengan bab solat? Sementara solat itu kan banyak bentuknya. Ada solat uh, fardu, ada solat sunnah nawafil, dan sebagainya. Uh, belum lagi zakat, puasa, haji, jual beli yang banyak sekali cabangnya itu. Jadi perkataan Imam Syafi'i wa yadkhulu fi ababan baban al fiqh itu bukan sesuatu yang berlebihan. Perkataan Imam Syafi'i bahwasanya hadis ini masuk ke dalam 70 bab dalam fikih itu bukan perkataan yang hiperlatih hiperbola, bukan, melainkan justru bisa saja lebih dari 70 bab dalam fikih itu masuk dalamnya hadis innamal a'malu binniyat. Atau misalnya menikah, pasti dengan niat, nggak mungkin nikah nggak niat. Niat nggak usah nikah. Orang nikah misalnya, dia dengan niat. Niatnya apa? Apakah sekadar adat atau memang ingin menjalankan ibadah. Berbeda. Kalau nikah hanya sekadar adat dan cuma sekadar ingin pelampiasan nafsu saja, itu beda nilainya dengan niat ingin e, menuntaskan ibadah. Begitu juga dengan misalnya mencari nafkah untuk keluarga. Hmm. Mencari nafkah untuk keluarga itu kan masuk dalam fikih. Masuk dalam ritual dalam fikih. Nah, kalau seseorang mencari nafkah untuk keluarganya, tidak ada niatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu masuknya apa? Masuknya ke bagian adat. Ya kan? Ke bagian adat, bukan ke ritual ibadah. Dia sekadar adat kebiasaan manusia, kebutuhan saja, hajat hidup, tidak ada niatan ibadah. Nah, itu berbeda dengan orang yang meskipun menarik gerobak somai saja, dia meniatkan untuk mencari nafkah di jalan Allah, itu justru berpahala Sedangkan misalnya jadi direktur misalnya, tapi dia tidak ada niatan ibadah, itu tidak berpahala. Karena apa? Niat. Nah, itu niatnya yang beda. Jadi hadis ini begitu agung dan bukan sebuah sikap melebih-lebihkan dari kita ketika kita mengagungkan hadis ini. Karena apa? Bisa saja setiap helai nafas kita itu tercantum di dalamnya sebuah niat itu mungkin. Ya kan? Mungkin. Kemudian dari Imam Ahmad radhiyallahu an, beliau berkata, Imam Ahmad pendiri atau uh, tokoh dalam madhabnya, wafat pada tahun eh, uh, 241 Hijriah. Beliau berkata, "Usulul Islami ala satu ahadits." Pondasi-pondasi Islam, asas-asas Islam, dasar-dasar Islam itu ada pada tiga hadis menurut beliau. Yang pertama, hadis pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Itu pertama. Kedua hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yaitu man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang berbuat hal-hal yang baru dalam urusan kita yaitu dalam perkara syariat namun hal baru tersebut sebenarnya tidak ada dalam syariatnya itu tertolak amalan tersebut itu yang kedua yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir yaitu al halal bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat Hadis ketiga adalah bahwasannya sabda Nabi halal itu jelas haram itu jelas Nah, di antara halal dan haram itu ada perkara yang dinamakan sebagai syubhat. Syubhat itu artinya remang-remang. Masih remang-remang apa? Enggak jelas dia putih apa hitam, dia halal atau haram. Akhirnya menjadi syubhat, kegamangan, keremangan di dalam pikiran. Ini halal atau haram ini? Nah, itu hadis yang ketiga yang menurut Imam Ahmad sebagai pondasi Islam. Kalau hadis pertama tadi innamal a'malu biniat berkaitan dengan hati. Ya kan? Berarti batin. Kalau misalnya apa man ahdatsa fi amrina hadis kedua berkaitan dengan apa? Dengan ritual, bentuknya, bentuk amalannya secara zahir. Berarti tadi innamal a'malu binniyat batin dan man ahdatsa fi amrina haga itu bersifat zahir. Nah, sekarang hadis ketiga, al halal bayyin wal haram bayyin. Ini bukan berkaitan dengan lahir atau batinnya, melainkan berkaitan dengan hukum terhadap lahir dan batin itu. Gitu maksudnya. Itu menurut Imam Ahmad. Beliau mengkategorikan tiga hadis itu sebagai asas-asas Islam yang paling terpenting. Oleh karena itu sebenarnya sangat layak bagi kita untuk menghafal ketiga hadis ini. Layak bahasa Arabnya. Ya kalau misalnya memang nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia-nya lah. Dihafal benar-benar dan di Eh, tancapkan benar-benar untuk setiap amalan kita. Gini, kita kalau misalnya beramal, melakukan suatu perbuatan, itu harus tahu tiga hal. Pertama, harus tahu maksud kita apa, niat kan? Nah, berarti berkaitan dengan niat eh, dengan hadis innamal a'malu niat. Kedua, kita juga harus tahu bagaimana cara beramalnya. Eh, berarti berkaitan dengan hadir tadi man ahdatsa fi amrina hadza. Dan yang ketiga, setelah misalnya kita udah tahu oh iya, saya ikhlas, amalan ini saya tahu caranya, baru kita bertanya ini nih amalan ini tuh halal, halal atau haram. Nah, gitu. Kalau misalnya salah satu dari itu enggak, enggak kita enggak kita aplikasikan, itu cacat amalannya. Misalnya, Anda niatnya itu enggak benar. Dia tahu iya. amalannya wah amalannya kayak gini tapi niatnya nggak benar. Kemudian oh dia tahu ini bukan halal lagi. Ini ini apa sunnah ini. Akhirnya dia beramal sunnah tapi hatinya nggak benar. Amalannya hangus gak hangus. Hangus amalannya. Nah, Anda yang cacatnya di bagian kedua. Cacatnya di bagian kedua, yaitu di bagian ritual atau bentuk perbuatannya. Saya udah ikhlas. Saya ikhlas. Kemudian saya ingin melakukan ini tapi sebenarnya saya nggak tahu gimana caranya. Akhirnya saya membuat-buat sendirilah cara gimana terserah saya. Nah, sikap membuat-buat sendiri ini itu sudah dihukumi oleh syariat apa? Tidak boleh dalam hal ibadah. Tidak boleh buat-buat sendiri. Misalnya, oh saya pernah dengar sholat taraweh. Hmm, sholat taraweh ini hukumnya katanya sunnah. Oke, okay ah saya pengen banget ikhlas gitu sholat terawih pengen beramal akhirnya ya udah kalau begitu hmm. gimana maksudnya saya harus apa yang harus saya lakukan bisa lebih dekat bisa lebih dekat seperti ini atau pakai stand uh, eh, terserah ya udah saya dekatkan uh, bisa ditempel saja di sini atau gimana <laughs> okay, ya, oke oke saya dekatkan. Mo mohon maaf eh, ibu-ibu uh, sekalian. Mohon maaf dan semoga saya dimaafkan. Oke, okay, uh, eh, sampai di mana tadi? Sampai di ibu-ibu tadi ya. Sebelum ibu-ibu sampai mana tadi? Hah? Oke, okay, bagaimana jika misalnya sholat tarawih ya. Sholat tarawih, oh itu sunnah. Sholat tarawih itu sunnah. Akhirnya, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Akhirnya saya buat aja sendiri. Yang penting niat saya baik. Yang penting niat saya baik. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Akhirnya saya membuat-buat sholat tarawih. Sholat tarawih rukunya sekali kemudian sujudnya sekali juga kayaknya deh. nggak bertanya kepada orang yang tahu, tapi langsung dia berijtihad, ber, berusaha menggali makrifat dengan pengetahuannya sendiri yang mana dia sendiri nggak tahu. Nah, akhirnya oh rukunya sekali, sujudnya sekali. Kemudian kunut di setelah sujud. Kacau lah jadinya. Kacau. Akhirnya dia melakukannya. Dia niatnya benar, ikhlas. Tapi kemudian ritualnya salah. Karena apa? Bikin-bikin. Nah, gimana hal atau haram kayak gini nih? Ya sudah pasti haram. Karena apa? Hadisnya sudah jelas man ahda tapi amrina hadza ma minhu fawarot Barang siapa yang berbuat buat sesuatu yang baru dalam perkara kami yaitu perkara syariat. Salat tarawih perkara syariat. Tapi sebenarnya tidak ada dalam syariat kami yaitu syariat Allah dan Rasulnya maka fahuwa tertolak mardud tertolak berarti haram nggak boleh sholat tarawih aslinya sunnah tapi kalau dibuat buat dimodifikasi atau ditambahkan nah itu tidak boleh ditambah tambahkan maksudnya yang uh, berlebihan dan sebagainya itu tidak boleh dan menjadi haram. Nah, sekarang itu tadi yang pertama dan kedua kecacatan. Bagaimana jika yang ketiga? Kita yang pertama udah tahu hati kita ikhlas, kita tahu tata caranya. Oh, tata cara begini. Namun kita tidak tahu dia itu sebenarnya halal atau haram. Halal atau haram dalam perdagangan misalnya uh, dalam perdagangan, misalnya dalam seperti pelelangan. Tahu pelelangan itu yang gimana sih bentuknya? Misalnya yang ini menawarkan harga ini, kemudian yang lain menambahkan sebagai gitu kan? Ya, seperti itu ya lelang namanya. Ya. muzayyadah dalam bahasa fikihnya, bahasa Arab muzayyadah. Nah, misal dalam pelelangan tersebut seorang yang melelang barang dia berkongsi, ber, berkongsi dan berkonspirasi dengan salah satu hadirin. Nah, dia ingin benar-benar ingin menjual barang tersebut. Dia tidak bermaksud jahat, tidak bermaksud jahat. Dia ikhlas dalam ibadahnya ini menjadikan ibadah. Ah, jual beli itu kan asalnya muhammalah tapi saya niatkan di lillahi taala. Nanti kalau misalnya saya dapat uangnya, insya Allah akan saya berikan kepada fakir miskin misalnya. Nah, kemudian oh dia tahu caranya pelelangan kayak gini, ya tinggal di dikasih tahu barangnya harganya sekian minimal kemudian siapa yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi kemudian di seterusnya. Nah, akhirnya dia berkonspirasi dengan salah satu penduduk salah satu hadirin. Eh, nanti NT kalau misalnya barang ini cuma dapat sejuta, padahal seharusnya 800 sudah pas barang ini misalnya HP ini. Kalau misalnya paling mentok sejuta, ente tambahin lagi harganya satu setengah biar orang-orang tuh pada wah berarti ini barangnya bagus nih ada yang satu setengah berani gitu nah orang-orang kepincut kemudian ada yang 1,7 ente itu naik tahun naik 2 juta seterusnya gitu aja nah dia nggak tahu cara seperti ini dia tahu caranya tapi nggak tahu apakah dia itu halal atau haram dan sebenarnya yang seperti ini adalah haram nggak boleh nggak boleh berkonspirasi seperti ini ini sama aja menipu sebenarnya. Jadi orang-orang tuh tertipu. Oh, ini barang ini mahal nih kayak ini. Karena ada yang memahalkan dari salah satu hadirin dan itu sudah tahu dan juga hadirin tersebut cuma ngomongin doang 1,7 padahal sebenarnya dia tidak mau membeli bahkan justru dapat percikan dari pedagangnya nah itu akibat tahu caranya tapi nggak tahu halal atau haramnya berarti harus tiga yang tahu hatinya dulu kemudian tata cara beramalnya, kemudian halal atau haram. Baik, itu dari Imam Ahmad. Kemudian antum kenal Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud beliau berkata, "Katabtu Rasulullah Khomsami ada alfi hadithin." Aku telah menulis dari Rasulullah Maksudnya hadisnya Rasulullah berapa jumlahnya? 500 ribu hadis. Langsung pada ngantuk dengerin dia. 500 ribu hadis. 500 ribu hadis. Kalau Imam Bukhari 600 ribu hadis. Kalau Imam Ahmad satu titik nol titik nol berapa itu? 1 juta. Sedikit kan insya Allah ya. Dibandingkan kita ya, dua aja susah ya. Alhamdulillah dua aja tuh udah bersyukur banget langsung tasyakuran ya. Gimana kalau satu juta? Nah, Abu Dawud radhiyallahu anhu menulis hadis 500 ribu jumlahnya. In takhadtu minha ma tadammanahu dalam kitab, yakni kitab sunan jama'tu fihi arba'ata alaf wa 800 hadith Dari 500 hadis 500 ribu hadis tersebut aku memilih memilih ya apa yang ter, berada di dalam kitab antum tahu kitab Sunan Abi Daud ada kitab Sunan Abi Daud itu adalah kitab ada isinya adalah hadis-hadis pilihan beliau dari 500 ribu menjadi 4080 hadis jadi dalam Sunan Abi Daud itu isinya 4080 hadis ya 4080 kemudian wa yakfil insan lidinihi min dzalika Beliau berkata lagi dari 4080 hadis itu cukup untuk seorang manusia baginya berapa? Cukup baginya untuk berapa? Untuk kehidupan dia. Empat hadis saja. Nah, empat hadis saja. Hadis pertama. Ya, tadi hadis niat. Innamal a'malu bin niat. Kemudian hadis kedua apa menurut beliau? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dalam kebaikan keislaman seseorang, termasuk dari baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Itu yang keberapa? Yang kedua. Berarti yang pertama tadi innamal amal biniat. Kemudian yang kedua, tinggalkanlah perbuatan yang tidak berguna yang menunjukkan meninggalkan hal tersebut menunjukkan baiknya keislaman seseorang. Yang ketiga, la yakunul mu'minu mu'minan hatta la yardu li akhihi illa ma yardu li nafsihi. Atau dalam riwayat Sahih Bukhari, la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak atau kurang sempurna keimanan seorang dari kalian hingga dia menginginkan bagi orang lain apa yang dia inginkan bagi dirinya. Ngerti nggak maksudnya? Dia menginginkan bagi antum apa yang sebenarnya dia juga ingin untuk dirinya. Misalnya anak menginginkan anak punya ilmu yang banyak dan anak pun melakukan ta'lim dengan niatan apa agar antum pun mempunyai apa yang anak punya. Anak punya harta banyak dan anak ingin kaum muslimin juga memiliki apa yang sebagaimana anak punya yaitu harta yang banyak akhirnya bersedekah ada misalnya mempunyai anak dua atau tiga atau empat dan seterusnya ah anda ingin melihat ketika anda melihat bujangan misalnya anda ingin agar bujangan ini juga seperti anak dan dan anak juga sama kita senasib ya kita senasib Enggak, ini cuma gambaran saja, bukan sesuai dengan realita anaknya, bukan, bukan. Ini gambaran, contoh, contoh. Jadi kedepannya kalau misalnya saya mencontohkan sesuatu, kemungkinan besar sesuatu tersebut tidak dalam diri anak, oke? Okay? Seperti yang barusan tadi. Oke. Okay. Nah, itu adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kemudian hadis yang keempat menurut Abu Dawud yang merupakan salah satu pokok untuk kehidupan kaum muslimin adalah al halal bayyin wal haram bayyin yang halal itu jelas yang haram itu jelas tapi kadang bagi mayoritas manusia nggak jelas kenapa karena nggak belajar kenapa nggak jelas karena nggak belajar kalau bisa belajar insya Allah banyak hal-hal yang jelas baik kemudian dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin kitab Syarah Riyadus Solihin saya introduksikan, saya perkenalkan aja. Mudah-mudahan antum juga membelinya. Tapi kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab ya, yang terjemahannya sudah ada, tebal-tebal tapinya. Kitab Syarah Riyadus Solihin karya Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin dijual terjemahannya dan saya tidak menjualnya. Saya tidak mempromosikan sesuatu ya. Saya cuma menganjurkan. Nah, kitab ini adalah penjelas bagi kitab Riyadhus Solihin karya Imam Nawawi ya. Kitab ini bagus sekali, sangat bagus dan mudah difahami, Ya, mudah difahami yang asalnya adalah sebenarnya ceramah beliau rahimahullah. Ceramah beliau mengkajian setelah sholat asar. Mengkaji hampir di tiap hari, kemudian direkam oleh murid-muridnya, kemudian di dijadikan teks diedit, diperbagus, kemudian jadilah kitab. Jadi aslinya bukan karangan tulis beliau. Kalau yang ini yang saya punya cetakan ini 6 jilid setebal ini semuanya. Kalau yang diterjemahkan lebih tebal lagi karena bahasa Indonesia bahasa yang agak mubazir ya dalam penerjemahan. Nah, saya rekomendasikan kitab ini kalau misalnya antum mau belajar mau lebih mendalami tentang keikhlasan, itu bab yang pertama bab tentang ikhlas. Itu insya Allah sangat bermanfaat bagi antum. Ada beberapa ayat dan juga beberapa hadis membicarakan tentang ikhlas dan beliau menjelaskannya dengan penjelasan yang insya Allah sangat jelas. Baik, beliau berkata, niat itu ada tiga. Niat ada tiga. Niat ada tiga. Yang pertama, niat ibadah. Yang kedua, niat dengan tujuan untuk Allah. Niat dengan tujuan untuk Allah. Yang ketiga, niat dengan uh, tujuan menunaikan perintah Allah. Itu tiga. Yang pertama niat ibadah, yang kedua nanti akan saya jelaskan insya Allah. Niat yang kedua adalah niat melakukannya untuk apa? Untuk Allah. Yang ketiga niat melakukannya sebagai realisasian perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Yang pertama, niatan ibadah Nah di poin pertama ini akan saya ambil juga faedah dari kitab Jami'ul Bayan Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hanbali bahwasanya ini dalam poin pertama fungsi niat itu ada dua fungsi niat itu ada dua yang pertama tamyizul ibadat ba'dihha an ba'd. Yang pertama, membedakan antara ibadah dengan ibadah lainnya. Nah, mendistinguish atau membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Akan kita beri contoh. Misalnya saudara Ahmad Hashim. Ahmad Hashim beliau solat pada jam 2 siang. Ya, atau jangan jam 2 siang, jam setengah 5 pagi Salat 2 rakaat. Ya, salat 2 rakaat jam setengah 5 pagi. Ahmad Hashim memang orangnya? Oh, sudah terhapuskan di masjid ini. Udah enggak ada ya? Hah? Bukan, bukan ini. Mungkin sedang ke alam lain mungkin. Oke. Okay. Uh, eh, ah, saudara Ahmad Hashim salat 2 rakaat. Kemudian saudaranya lagi antum siapa? Ah. Yudi. Yudi benar. Kemudian sampingnya saudara Yudi juga sholat dua rakaat. Hmm. Niat saudara Hashim sholat dua rakaat itu untuk sholat subuh sendirian. Niatnya antum sholat dua rakaat itu adalah sholat sunnah sebelum subuh. Gimana? Beda Sunnah dengan wajib. Berarti salah satu fungsi niat membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Begitu. Dan dua-duanya sama-sama ibadah. Ya. Misalnya, saudara Hashim eh, atau yang yang ada di sini. Ah, malah nggak mau nggak ada lagi satu lagi. Ya, antum siapa namanya? Ah, ini nggak kayak ini ah. Irfan. Saudara Irfan dan saudara Yudi. Saudara Irfan misalnya Qadarullah sedang junub misalnya pada sepertiga malam terakhir ya. Junub. Dia menyadarinya. Kemudian mandi. Hmm. Sementara antum tidak junub-junub atau dalam artian tidak junub. Uh, Yudi tidak junub. Nah, kemudian antum mandi dan antum mandi. Antum mandi dia niatan mandi junub berpahala. Ya. Dan antum niatan mandi untuk sebelum pergi sekolah atau penyegaran saja karena sudah lama nggak mandi misalnya akhirnya antum mandi mandi tapi keduanya yang satu mandi wajib yang satu mandi aslinya mubah kemudian menjadi mustahab karena dengan niatan ibadah karena hal-hal yang mubah yang boleh tapi dengan niatan ibadah itu menjadi hal yang dianjurkan Akhirnya pahala antum dapat tapi pahala karena menunaikan kewajiban. Antum pahala yang dapat karena pahala apa? Menunaikan hal yang dianjurkan oleh syariat Islam. Beda. Jadi salah satu fungsi niat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Begitu. Secara zahir ibadahnya sama, tapi niatnya yang beda. Kemudian yang kedua, fungsi kedua dari niat adalah membedakan maksud dari amalan. membedakan maksud dari amalan. Maksudnya membedakan tujuan dari amalan. Membedakan tujuan dari amalan. Kalau ada seseorang dan orang lainnya, dua orang ini dalam satu soft menjadi makmum. Keduanya sama-sama salat zuhur. Keduanya sama-sama terlihat khusyuk. Keduanya sama-sama merapatkan soft dan keduanya sama-sama bahkan bajunya sama, semuanya sama. Tetapi ternyata di sisi Allah yang satunya itu nilai ibadah lebih mulia daripada dunia, lebih tinggi, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Sementara yang satunya justru lebih hina dari dunia dan seisinya. Nah, sebabnya apa? Kita nggak tahu, kita nggak kita melihat zohirnya, dulu bagus sholatnya. Tetapi di sisi Allah ternyata enggak. Karena apa? Karena yang satu niatnya lillahi taala dan berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk khusyuk, menyempurnakan rukun-rukunnya. Yang satunya memang menyempurnakan ruku secara zahir, namun dalam hatinya tidak. Dia dari awal sebelum sholat bahkan sudah meniatkan kekhusyuan itu agar terlihat karena apa? Ada kamera. Karena akan disiarkan di Jayapura misalnya. Dia ada di Mekah misalnya Akhirnya apa? Ria. Nah, beda sekali. Jadi fungsi kedua membedakan tujuan ibadah tersebut. Nah, itu masuk ke dalam poin pertama tadi. Yang tadi ada tiga poin bahwasanya niat itu salah satu salah satunya adalah niat untuk ibadah. Nah, kemudian poin yang kedua niat tersebut antakunilillah yaitu tujuannya untuk Allah. Nah ini juga masuk yang tadi bagian yang fungsi niat tadi. Antum ketika berniat suatu ibadah, niatkan amalan atau ritual tersebut sebagai ibadah dan juga lillahi ta'ala. Ya kan? Dan ibadah pasti lillahi ta'ala. Masa ibadah untuk patung? Gak mungkin. Ibadah lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, niatkan perbuatan tersebut sebagai bentuk realisasian apa perintah Allah dan Rasulnya. Kalau misalnya ya sebenarnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang Rasul datangkan kepada kalian maka ambillah. Dan apa yang beliau larang kepada kalian maka berhentilah darinya. Nah, kita melakukan sesuatu yang wajib itu sama saja perealisasian terhadap perintah Allah Subhanahu wa Kita melakukan sesuatu yang sunnah itu juga merupakan realisasi dari uh, melakukan perintah Allah. Kita melakukan perbuatan yang mubah itu bebas. Tetapi ketika niat beribadah itu juga bentuk dari perealisasian perintah Allah Subhanahu wa karena dianjurkan dalam Islam untuk fastabiqul khairat. Apa artinya? berlomba lomba dari dalam kebaikan. Nah, meniatkan sesuatu yang mubah menjadi ibadah itu merupakan bentuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan mencari hasanat perbuatan kebaikan. Kemudian kalau misalnya kita meninggalkan makruh walaupun kita misalnya melakukannya tidak berdosa tapi meninggalkannya dengan niatan lillahi taala. Itu juga bentuk perealisasian terhadap perintah Allah. Jika kita meninggalkan yang haram, itu juga bentuk perealisasian terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi yang pertama niat untuk ibadah. Niat untuk ibadah, yang kedua niat dikhususkan pada Allah. Yang ketiga, niat melakukan ini sebagai bentuk realisasian terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala seorang yang mencari nafkah ya, mulai sekarang setiap mau berangkat itu niatkan seperti itu nah saya mencari nafkah itu adalah ketaatan terhadap Allah berarti ini ibadah bahkan ini kewajiban ibadah yang wajib kalau meninggalkannya justru kita berarti melakukan hal yang haram meninggalkan kewajiban itu adalah pelanggaran kan nah kalau kita menunaikan kewajiban itu adalah ibadah Kemudian jika itu ibadah niatnya untuk apa? Yang paling awal untuk Allah taala dan juga harus tahu bahwasannya perbuatan ini mencari nafkah itu ditujukan sebagai bentuk uh, melakukan atau merealisasikan perintah Allah taala. Baik. <clears throat> Kemudian kita akan Eh, membicarakan tentang beberapa perkataan ulama salaf berkaitan dengan niat. Hmm, berkaitan dengan niat. Dalam kitab ada kitab namanya Madarijus Salikin. Ada yang pernah dengar? Karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kitab namanya Madarijus Salikin Baina Manazil kana Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Di kitab ini jilid kedua beliau mengatakan sebuah perkataan dari seorang ulama salaf, seorang ahli zuhud yaitu Al-Fudail bin Iyad. Beliau berkata, radhiyallahu an, "Tarkul amali min ajli nasi riya, wal amalu min ajli nasi syirk." wal ikhlasu an yu'afiyaka min huma Beliau berkata, tarkul amali min ajlin riya Meninggalkan amalan disebabkan manusia itu termasuk dari ria. Kok bisa ya? Biasanya kalau kita tahu ria itu apa? Ria itu melakukan sesuatu karena manusia. Tapi ini meninggalkan sesuatu karena manusia. Ah, itu termasuk ria. Saya beri contoh. Ini memang kalimat yang begitu mutlak dan agak global sehingga takut disalahpahami. Sebagai contoh, uh, misalnya saya mau bersedekah. Saya mau bersedekah kepada orang-orang yang sedang dilanda banjir yang lagi-lagi mengungsi. Tetapi kalau bisa saya sedekah misalnya mengirim nasi atau semacamnya, orang-orang akan tahu. Mereka nanti takutnya akan uh, memuji saya, menganggap saya ini wah masya Allah ini suka bersedekah. Wah akhirnya saya takut beramal seperti itu. Akhirnya apa nggak jadi beramal? Nah tidak jadi beramal, tidak jadi bersedekahnya di sini ini adalah bentuk riak. Hah? Artinya. Ini adalah bentuk ria. Karena apa? Ria itu artinya apa? Dari kata ro'a ya roa artinya apa? Pandangan. Seperti saya memandang ini pandangan. Ria. Nah, ro'a ya roa, ria berarti mendasarkan suatu perbuatan atas pandangan manusia. Itu ria. Mendasarkan perbuatan atau amalan ibadah atas pandangan manusia. Itu adalah ria dan perbuatan di dalamnya termasuk berbuat dan meninggalkan karena meninggalkan juga termasuk perbuatan. Berarti termasuk juga ria meninggalkan sesuatu amalan, suatu amalan berdasarkan atas pandangan manusia. Dan dia tidak memiliki hajat untuk meninggalkannya sebenarnya. Kecuali di masa darurat misalnya, kalau saya misalnya memberi beras atau nasi ke orang-orang yang dilanda banjir, maka di kita tahu di sana tuh ada pasukan dan kalau pasukan itu tahu kita mengirim bantuan, mereka akan membunuh kita. Akhirnya nggak jadi. Itu bukan ria namanya. Bukan ria. Karena apa? Karena ada ancaman. Karena ada dorurat di situ, madorot, sehingga bukan termasuk ria lagi. Baik. Kemudian ditambah dilanjutkan lagi oleh beliau Selain itu wal amalu min ajlin nasi syirik dan beramal disebabkan manusia maksudnya juga untuk manusia itu termasuk dalam syirik. Sebagaimana ria, ria juga bagian dari syirik. Jadi ria bukan pada satu kasus dua kasus saja bukan saja bukan pada kasus melakukan sesuatu melainkan juga pada kasus meninggalkan suatu amalan juga bisa termasuk ria tadi sudah tahu kita ria dari kata ro ya pandangan sekarang bagaimana dengan sum'ah pernah dengar sum'ah kalau kita dengar sami'a yasna'u artinya apa mendengar ada istama'a yastami'u istima' artinya adalah Hah? ber berkumpul itu ijtama'a. Ijtama'a beda. Istama'a yastami'u sebagaimana dalam surat Al-Jin yastami'una al-Qur'an bahwa saya para jin itu ada banyak yang mendengarkan Al-Qur'an. Istama'a yastami'u itu di Indonesia diadopsi menjadi menyimak. Jadi simak itu dari kata bahasa Arab. Ya. Kurang kencang. Uh, eh, iya gimana nih saya saya malah nanti galau sendiri kalau nyala terlalu dekat kayaknya khawatir ada sesuatu di sini nanti oke simak <clears throat> jadi sami'a yasma'u mendengar kalau dalam bahasa Arabnya to hear ya kan kalau istama'a yastami'u menyimak kalau dalam bahasa Inggrisnya apa to listen to listen listen to mendengarkan menyimak Sum'ah berasal dari gitu. Sami'a yasma'u, dengar, pendengaran. Nah, sum'ah berarti apa? Melakukan atau meninggalkan suatu amalan berdasarkan ingin didengar atau tidaknya. Artinya, sum'ah itu kan yang kita ketahui dia melakukan sesuatu dan dia dan dia ingin didengarkan amalan supaya digosipkan amalannya. Misalnya yang tadi sedekah ha? untuk orang-orang yang tertimpa banjir, sedekah beras dan sebagainya. Kemudian atau saya teriak aja ya. Saya teriak aja. Kemudian, ya ini kan lebih enak kan? Ya ibu-ibu, ibu-ibu tapi jangan bicara sendiri ibu-ibu. Kemudian uh, Oke, okay, ini saya fresh Apa levelnya saya naikkan ke tiga jadi hot sekarang. Jadi pedes ya. Oke, okay, uh, eh, tadi saya mana tadinya? Misalnya memberikan bantuan kepada orang yang terkena banjir. Kan di sana banyak orang. Kemudian kita datang ingin apa? Supaya orang melihat kemudian orang saling memperdengarkan satu sama lain perbuatan kita. Nah, ini yang namanya sumah. Saya naikin levelnya Oke. Okay? Jadi kata Al-Fudail bin Iyad, tarkul amali min ajlin nasi ria Meninggalkan amalan disebabkan atau berdasarkan pandangan manusia itu adalah ria Wal amalu min ajlin nas syirik dan beramal demi manusia itu juga adalah syirik. Berarti dua-duanya tuh nggak ada yang bagus. Beliau kemudian melanjutkan wal ikhlasu ayu'afiakallahu minhuma. What do you want? Ya, terserah antum lah. Apa enaknya gimana? Demi maslahat umat terserah maunya gimana? Oh, dua-duanya aja. Ya, terserah. Iya gimana terserah. Masukin. Nah, ikhlas itu adalah ayu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas adalah Allah Subhanahu wa taala Oke, orang penting nih, banyak banget ini. Iya, iya, iya. Saya kerepotan dengan dua ini jadinya. Jadi serem sekali ini saya diteror oleh keduanya. Oke. Okay. Enggak kehalang insyaallah ibu-ibu ya. Karena dia lebih kecil dari muka saya. Oke, okay. wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu huma. Ikhlas itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau dari keduanya, dari riya dan juga dari syirik secara umum. Saya buka uh, sebuah kitab Mustad Ahmad jilid 1. Diriwayatkan oleh Waqi' dari Sufyan dari telah menceritakan kepada kami Amr bin Murrah dari Abu Ubaidah beliau berkata bahwasanya Rasul uh, Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun yang lalu beliau berkata di sini maksudnya berkata di suatu mimbar di depan para sahabat radhiyallahu anhum Abu Bakar berkata, "Koma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqami amal awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tempat aku berdiri ini di tahun terakhir beliau sebelum wafatnya. Faqala, beliau berkata, maksudnya Rasulullah berkata, "Sallallahu al-afiyah." Sallallahu al-afiyah. Mintalah oleh kalian dari Allah apa? al-afiyah keselamatan. Ya, kita tahu sehat wal afiat. Ya, sehat al afiat dari bahasa Arab. Sehat wa al afiat, al afiyah. Sehat artinya sehat artinya apa? Benar, waras. Bahasa Jawanya. Hmm, waras kan benar. Kalau enggak waras ya sakit ya kan? Nah, sehat lawan katanya sakit. Sohih lawan katanya sakit. Nah, Sehat walafiat. Apa arti al Keselamatan. Bukan keselamatan, keselamatan. Kesehatan dan keselamatan. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, sehat walafiat. Maksudnya, body ini masih sehat dan saya selamat di dunia. Allah alam di akhirat, kita nggak tahu. Oke, okay. sallallahu alaihi beliau bersabda, mintalah oleh kalian apa yang diminta dari Allah apa yang diminta? Keselamatan. Fa innahu lam yu'tadun syai'an afdhal min al-'afiyah. Sesungguhnya tidak diberikan seseorang, maksudnya sesungguhnya seorang hamba itu tidak diberikan sesuatu yang lebih utama dari al-'afiyah, keselamatan. Sebenarnya dalam riwayat lain ada yang lebih dari itu, yaitu yang pertama al-yaqin sesuatu yang paling utama yang diberikan kepada seorang hamba dalam riwayat lain dalam Musnad Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Abu Bakar dengan sanad yang sahih yang paling utama apa al yaqin maksudnya al yaqin apa keimanan yang paling utama yang kedua apa al afiyah keselamatan keselamatan di sini bisa bersifat keselamatan duniawi dan keselamatan ukhrawi kalau keselamatan duniawi itu keselamatan jasmani. Kalau keselamatan ukrawi keselamatan surgawi tentu saja ya kan. Nah, dan keselamatan jasmani itu tidak ada perbedaan antara manusia, jin dan binatang sebenarnya. Ya enggak? Antum ketika keluar dari rahim ibu yaitu al-afiyah, keselamatan antum dari kita sudah ditakdirkan untuk keluar dari rahim. Andai kalau misalnya Allah takdirkan terus di dalam belum afiat namanya, belum selamat ya kan. Dan sampai sekarang masih hidup, masih sehat alhamdulillah, itu adalah keselamatan. Makanya Allah eh, Rasulullah katakan yang paling afdol apa? Yakin, kemudian iman, kemudian kesehatan. Kenikmatan, kesehatan. Makanya sebagian ulama menafsirkan untuk salah satu surat di dalam surat untuk salah satu ayat di dalam surat At-Takatsur apa ayatnya? Tsumma la yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanyakan suatu hari perihal apa? Kenikmatan. Kenikmatan di sini sebagian ulama atau bahkan mayoritas ulama menafsirkan, mentakwilkan kenikmatan yang dimaksud adalah as sihah wal afiyah ah, as afiyah selama di dunia tentu akan ditanyakan. Antum sehat di dunia, untuk apa kesehatan itu gitu kan. Karena kalau misalnya tidak sehat ya mau gimana? Tapi jika orang tidak sehat, cacat atau sakit, melainkan dia masih punya keimanan, itu sudah alhamdulillah bekal yang bagus. Dan sebaliknya, jika seseorang sehat wal afiyah, tapi dia tidak Allah berikan keimanan, tidak ada artinya itu. Dan amalan-amalannya apa? Seperti haba manthur. Seperti debu-debu yang berterbangan. Ya. Oleh karena itu jangan tertipu dengan al-afiyah yang ada pada orang kufar, orang kafir. Kesehatan, keselamatan duniawi yang ada pada orang kafir itu semua adalah hurur ketertipuan bagi mereka, keterpedayaan bagi mereka. Sementara bagi orang muslim, bagi orang yang beriman, kesehatan mereka tak akan menjadikan mereka terperdaya dengannya, melainkan justru menggunakannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keimanan mereka. Oleh karena itu, modal pertama yang terbaik yang Allah berikan kepada kita apa? Iman. Kemudian kesehatan. Kalau kesehatan Allah tidak berikan kepada kita, tak kita masih punya keimanan, bisa berzikir lewat hati, bisa melakukan khosyah, rohbah, rohbah dan lain-lainnya. Nah, makanya di sini di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Salullah al afiyah, mintalah kepada Allah apa keselamatan. Dan keselamatan itu ada yang duniawi. Kita minta keselamatan duniawi. Yang terpenting adalah keselamatan ukhrawi. Nah, keselamatan ukhrawi itu tergantung dengan bagaimana kita menggunakan keselamatan duniawi kita. Gitu. Kita diberi keselamatan dunia, duniawi ya, alhamdulillah sekarang. Sampai sekarang masih hidup, masih mempunyai tangan dan sebagainya itu selamat semuanya. Harganya itu lebih dari dunia dan seisinya, ya kan? Kalau kita patah palanya nggak ada misalnya, nggak bisa melihat gunung, nggak bisa melihat apa. Nah, keselamatan duniawi dan keselamatan ukhrawi. Keselamatan ukhrawi bagaimana mendapatkannya? Yaitu dengan cara memanfaatkan keselamatan duniawi yang sudah kita punya. Makanya eh, Rasulullah menyuruh kita mintalah kalian keselamatan baik itu duniawi atau ukrawi Jangan cuma melihat mencari keselamatan ukrawi saja, lihat dunia juga karena kita sekarang hidup di dunia. Dan jangan mengharapkan kematian begitu cepat. Karena apa? Siapa tahu jika kita berumur panjang bisa kita isi dengan ibadah sehingga kita mendapatkan keselamatan akhirat. Begitu. Nah, itu tentang afia. Nah, keselamatan yang tertinggi seperti yang dikatakan al fudai bin Iyad wal ikhlasu an Allah minhuma. Ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan engkau dari keduanya, dari ria dan dari syirik. Yang kedua-duanya adalah syirik. Nah, keselamatan dari syirik itu sangat vital untuk semua kita. Karena apa? Syirik itu yang diserang apa? Qalb, hati. Kalau misalnya udah urusan hati yang diserang apa? Iman. Tadi apa tadi? E, sesuatu yang paling afdol yang dimuliakan dikarenakan kepada seorang mukmin apa? Keimanan. Kalau keimanannya sudah cacat, gimana mau mendapatkan afiah di akhirat? Gak bisa. Makanya ada juga doa untuk menghindarkan dari kesyirikan baik itu kecil dan besar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, Inna akhwafu ma akhafu alaikum ashir al aswar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian, dari kaum muslimin, itu adalah syirik aswar. Kenapa? Karena saking terselindungnya, saking sulitnya diidentifikasi kecuali oleh orang-orang yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan ma'rifat di kalbunya. Kalau syirik akbar itu Walaupun sekarang banyak orang yang jahil, namun sebenarnya banyak orang yang tahu tentang syirik akbar. Orang muslim, kaum muslimin mereka tahu bahwasanya menyembah patung itu syirik akbar, mengeluarkan dari agama Islam. Tetapi bahkan ulama sekalipun itu tidak bisa terlepas dari godaan syirik kecil ulama orang yang paling tahu tentang Al-Quran dan Sunnah tidak lepas dari godaan syirik Bagaimana dengan yang bukan ulama? Nah susah makanya Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian adalah Syirik kecil. Karena saking kecil dan terselindungnya sehingga ketika diremehkan oleh seorang muslim ya itu akan menjadi dosa besar ya syirik kecil dosa besar itu akan menjadi besar besar besar kemudian hingga dia dia tidak tahu bahwasanya selama ini amalan-amalan yang telah dilakukannya sebesar apapun itu runtuh semuanya tidak ada artinya bahkan berimbas justru menjadi dosa karena apa menikmati syirik kecil karena dia tidak menyadari tidak bermuhasabah tentang tidak bermuhasabah pada dirinya akan syirik kecil kemudian Ibnu Mas'ud berkata, periwayatan terhadap Ibnu Mas'ud ini dikatakan oleh Ibnu Rajab saya sanatnya dhaif. Namun ketika nanti kita akan membacanya, kita tahu bahwasanya makna dari kalimat Ibnu Abbas ini atau Ibnu Mas'ud ini adalah benar. Ibnu Mas'ud berkata, "La yanfa'u qawlun illa bi'amalin." Perhatikan kaidah ini, "La yanfa'u qawlun illa bi'amalin." Tidak bermanfaat omongan tanpa perbuatan. Ya. Artinya omdo itu tidak bermanfaat. Ngomong doang itu nggak bermanfaat. Harus dengan perbuatan juga. Di sini merupakan bantahan untuk sebagian orang sesat yang mengatakan bahwa saya sudah cukup syahadat saja. Cukup syahadat saja masuk Islam sudah nggak usah sholat nggak usah apa. Tapi enggak. Syahadat tanpa sholat tidak bermanfaat. Ya, kecuali kalau misalnya setelah syahadat kemudian wafat, nah itu tidak masalah. Tapi kalau syahadat saja, sholat kemudian berhari-hari tidak ditunaikan tidak ada manfaatnya itu. Tidak ada manfaatnya. Baik, yang kedua, wala yanfa'u qaulun wala amalun illa binniyah. Tadi yang pertama, omong doang tidak bermanfaat. Jadi omongan itu tidak bermanfaat kecuali dengan perbuatan. Diselaraskan dengan perbuatan. Dan Omongan dan perbuatan itu tidak bermanfaat jika tidak ada niatnya. Tapi kan? Tadi jangan cuma lisan doang, berbuat dong. Oke, kita sudah ngomong, sudah berbuat. Jangan cuma ngomong doang dan berbuat doang. Pakai hati, pakai niat. Berbuat harus pakai niat, ngomong pakai niat. Kemudian yang ketiga, wala yanfa'u qaulun wala niyatun illa bima wafaqa sunnah. Dan tidak bermanfaat apa yang tidak bermanfaat? Per, uh, ucapan tidak bermanfaat, perbuatan tidak bermanfaat, niatan tidak bermanfaat kecuali jika selaras dengan sunnah. Jadi inti pertama apa? Selaras dengan sunnah atau tidak? Selaras dengan sunnah atau tidak? Kalau selaras dengan sunnah tiga-tiganya niatan, perbuatan, amalan dan perkataan lisan, maka barulah itu yang dikatakan bermanfaat. Nah, itu yang dikatakan bermanfaat. Begitu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Zaid Asy-Syami berkata, "Inni la uhibbu an takuna li niyatun fi kulli syai'in hatta fi at-ta'ami wasy-syarab." sesungguhnya aku menginginkan agar seluruh amalanku atau seluruh diriku itu bergantung pada niat, memiliki niatnya. Bahkan hingga perihal makan dan minum sekalipun. Makan dan minum dengan niat. Niat Allah taala. Makan dan minum kita tahu mubah kan? Sesuatu yang mubah dan tadi sudah kita katakan, sesuatu yang mubah itu hukumnya bisa menjadi berubah. Mubah itu bisa relatif hukumnya sesuai dengan maksud dan tujuan. Ya. Misalnya makan. Makan dengan maksud apa? Untuk bisa tegak dalam beribadah, maka menjadi sunnah mustahab. Kalau misalnya Udah sangat kelaparan, sangat kelaparan, sampai tidak bisa berdiri, atau bahkan merasa bentar lagi mati kalau nggak lapar. Kemudian dia makan. Nah, dalam perkara ini makan hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib. Hmm. Namun pada asalnya makan itu mubah. Makan itu mubah. Tapi kemudian Sufyan At-Tawri berkata, Ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyyati li'annaha tanqalibu alayya Aku tidak pernah menyembuhkan sesuatu Aku tidak pernah menyembuhkan sesuatu Yang lebih keras bagiku Lebih sulit, yang paling sulit bagiku Atau yang lebih sulit dari menyembuhkan niatku Susah menyembuhkan niat Kalau sudah terlanjur niat atau kadang datang penyakit riaknya itu susah menyembuhkannya lian nahatan kolibu alaiya. sebabnya apa beliau berkata gitu karena niat itu tan in tanqalib inqalabu kolibu itu eh, berbolak-balik berbolak-balik bergejolak dalam diriku kita tahu kol apa arti kol? kalau misalnya dalam bahasa Arab qallabu yuqallibu Kolbu safhah artinya saya membalik halaman. Kolbu dikatakan kolbu karena inqilab. Inqilab itu bolak-balik. Kolbu jantung gitu ya. Kolbu itu jantung ya Mas ya, bukan hati. Ya, kolbu itu jantung kita itu berbolak-balik, bukan secara fisik dia bolak-balik itu bukan, tapi secara manawi seseorang itu bisa niatannya sekali tapi nantinya beda, bisa itulah dari kolbunya dan akal itu dari kolbu bukan di bukan di otak ya. mikir gitu misalnya Hah? mikir mikir dong akal itu di kolbu akal di kolbu dan kolbu adalah panglima pangeran raja dan pemimpin untuk seluruh jasadnya kan seperti yang Rasulullah SAW sabdakan idza ala inna fil mudghati ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb sesungguhnya di dalam jasad kita jasad ini itu terdapat apa segumpal daging hmm. jika dia baik maka jasadnya akan baik jika ia buruk, jatuhnya bukan akan buruk Baik secara fisik atau secara manawi Atau secara rohani Nah, kolbu atau akal itu berada di dalam kolbu Karena akal lah yang memimpin nantinya Bukan brain, bukan otak Contoh lain Atau penggambaran Otak itu kerjanya apa sih fungsinya? Fungsinya bukan memutuskan perkara, bukan menyimpulkan, bukan, melainkan menggambarkan, menalarkan. Oh, seperti ini gambarannya. Ya. Di sini gambarannya. Nah, setelah itu yang menyimpulkannya siapa? Kolb. Nah, dari kesimpulan kolb itu, kolb pun memerintahkan kepada anggota tubuh lainnya untuk bergerak. Di sinilah akal. Di sinilah apa? Tapi kemudian disebutkan oleh Yusuf bin Asbab. Takhlisun niyati min fasadiha ashaddu alayya ashaddu 'ala al-'amilina min tulil ijtihad. Membersihkan niat, menjernihkan niat dari kerusakan hati itu lebih sulit bagiku atau lebih sulit bagi orang-orang yang beramal daripada berijtihad yang panjang. Kalian tahu berijtihad seperti apa? Kalau ijtihad dalam fikih itu seperti apa? Harus mengetahui dalil-dalil pertama. Kemudian mengetahui validitas sanad dalam dalil tersebut. Kalau dalam Al-Qur'an udah masyhur Al-Qur'an mutawatir, tidak perlu dikritik lagi sanadnya. Adapun hadis, banyak hadis yang dhaif. Dan hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum. Dan ada juga hadis maudhu' apalagi. Sehingga kalau untuk berhukum dan berijtihad kita wajib menggunakan apa? Hadis sahih atau hadis hasan. Meskipun dalam mazhab Imam Ahmad bisa menggunakan hadis dhaif dalam mazhab Imam Ahmad dan juga madhab Imam Malik. Beliau menggunakan hadis doif yaitu hadis yang mudalas. Nah, berijtihad itu tidak mudah. Memerlukan penelitian sanad. Kemudian memerlukan juga penelitian matan hadis atau ayatnya. Sehingga harus tahu makna-makna ayat tersebut. Harus tahu maksud dari ayat tersebut. Harus tahu asbabun nuzul, harus tahu nasikh dan mansukh, harus tahu keumuman dan kekhususan, harus tahu mutlak, muqayyad, mubham, mujmal dan sebagainya. Dan itu kadang seorang beristihad dalam satu perkara yang kecil saja itu bisa membutuhkan atau menguras energi dalam waktu lima hari misalnya bisa untuk satu perkara kecil. Nah beliau berkata bahwasanya menjernihkan niat dari kerusakan hati itu lebih berat dan lebih sulit daripada beristihad seperti itu. Ya. Kadang bisa seseorang berjihad mencari menggali di ratusan kitab, tapi motivasinya apa? Motivasinya pujian manusia. Hmm, bisa. Sehingga terasa tidak berat istihad itu. Karena apa? Oh, bakal dipuji. Bisa. Nah, itu sudah teracuni orang seperti itu. Sulit kalau kayak gitu. Kemudian Muttarif bin Abdullah berkata, "Salahul qalbi bi salahil amali wa salahul amali bi salahil niyyah." kebenaran hati itu dengan kebenaran amal atau kesalehan hati itu cerminannya apa? Kesalehan amal. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau menimbang hati seseorang kita lihat dari kesalehan amalan dia. Tapi kemudian beliau berkata, wasolahul amali bisolahinnya Dan kesalehan amalan tergantung dengan kesalehan niat. Jadi ya kembali ke niat semuanya kembali ke niat. Dan manusia pada dasarnya tidak mengetahui niat kawannya, niat saudaranya tidak begitu mengetahui. Yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia hanya menghukumi secara lahiriah saja. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Rubba 'amalin saghirin tu'adzibun niyyah wa rubba 'amalin kabirin tusaghirun niyyah." Mungkin saja suatu amalan yang besar dikecilkan oleh niat dan bisa saja amalan yang kecil dibesarkan karena niat kembali lagi niat amalan besar ya tadi misalnya sholat wajib sholat wajib alam besar jika kemudian dia berniat dengan sholat tersebut niatnya itu ada sedikit riaknya tercampur dengan riak maka apa jadi jadinya sedikit amalannya Bahkan bisa saja amalnya batal jika sedari awal dia tidak menyembuhkan hatinya. Ada ada itu apa? Kita buka tempat. Ya. Ayo udah 7 menit lagi berarti. Tentang hijrah sekarang ya. Kalau misalnya saya tidak tahu saya tidak jawab ya. Kalau misalnya saya tidak mau menjawab saya juga tidak jawab. Ya, ya. Terima kasih. Oke, sekarang tentang hijrah. Karena dalam hadis ini ada sedikit singgungan tentang hijrah. Apa itu hijrah? Kan faman kanat hijratuhu li dunya yusibu atau sebelumnya innamal a'malu binniyat sesungguhnya amal-amal seseorang tergantung pada niatnya itu pertama. Yang kedua wa innamal likulli imrin ma sesungguhnya Eh, setiap orang, setiap individu itu tergantung pada apa yang ia niatkan. Apa perbedaan antara yang pertama dan yang kedua? Yang pertama tadi bahwasanya amalan tergantung pada niatnya. Yang kedua bahwasanya setiap orang diganjari sesuai dengan niatnya. Yang pertama itu penilaian terhadap amalan yang merupakan sebab dari ganjaran. Yang kedua adalah penilaian terhadap ganjarannya. Berapa nilainya? Yang pertama tadi apa? Innamal a'mal niat. Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Yang pertama itu berarti penilaian terhadap amalannya. Amalannya tersebut dilihat dari niatnya. Apakah niatnya bagus? Kalau niatnya bagus, amalannya bagus. Berarti yang dinilai apa? Yang dinilai adalah amalannya. Kalimat kedua atau poin kedua, wa inna malikul limri manawa dan sesungguhnya bagi setiap orang individu itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di sini penilaian terhadap pahalanya. Kalau misalnya dia niatkannya segitu, ya udah segitu kadarnya pahalanya. Berarti penilaian terhadap pahalanya. Yang pertama sebab, yang kedua terhadap akibatnya. Sebabnya itu kan amalan. Yang kedua terhadap akibatnya itu apa? Pahala. Pahala itu kan akibat datang setelah amalan, bukan sebelum amalan. Kemudian tentang hijrah. Hijrah. Hukum hijrah tergantung dengan kondisi. Di sini didefinisikan oleh Syekh Muhammad bahwasanya hijrah artinya adalah ayat taqilal insanu min daril kufri dan daril islam. Hijrah definisinya adalah pindahnya seseorang dari negeri kufur ke negeri Islam. Itu definisi umum sekali dan memang itu mencakup. Ya. Berpindahnya seseorang muslim dari darul kufur menuju darul Islam. Berarti kalau misalnya seseorang tinggal di Darul Kufur, negeri kufur, itu wajib baginya sebenarnya untuk pindah ke atau hijrah ke negeri Islam. Namun memang nanti bakal terjadi perselisihan mana yang Darul Kufur, mana yang Darul Islam. Oh, jangan-jangan Darul Kufur semua isinya. Wah, sulit itu. Kalau Darul Kufur semua isinya ya udah, tinggal di penelit lain kalau gitu. Mau di mana semuanya Darul Kufur? Hmm. Nah, hijrah terbagi menjadi beberapa hal. Terjadi terjadi terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama hijratul makan, yaitu hijrah dari segi tempat. Hijrah dari segi tempat. Di sini bisa juga disebut hijrah selain dari hijrah dari tempat kekufuran menuju tempat Islam, ada juga hijrah dari tempat yang di dalamnya banyak sekali kemaksiatan dan kefasikan menuju tempat yang di dalamnya itu Eh, tidak terdapat di dalamnya kemaksiatan dan kefasikan atau yang lebih kurang. Bisa itu disebut hijrah karena mencari yang lebih baik untuk kondisi dirinya dan kehidupannya. Namun yang paling agung adalah hijrah dari e, negeri kufur ke negeri Islam. Dan hijrah seperti ini memiliki syarat. Jadi tidak semua orang yang misalnya merasa tinggal di daerah kufur kemudian oh saya harus wajib ini harus meninggalkan bapak, ibu, anak, istri, saudara dan semuanya. Saya harus pergi ke Saudi Nanti semua orang pergi ke Saudi nanti, nggak ada lagi. Tapi ada syaratnya. Syarat pertama, an yakuna indahu afwan. Ada syaratnya, tapi saya salahnya. Baik. Syaratnya bahwasanya dia diwajibkan hijrah ke negeri Islam dari negeri kufur jika dia tidak bisa menjalankan agama Islamnya di negeri tersebut. Nah, jika dia masih diperbolehkan sholat, masih diperbolehkan belanja dan sebagainya, maka justru lebih baik dia tinggal di sana. Dan jika terlebih jika dia masih bisa menciarkan agamanya, justru sebaliknya dia lebih dianjurkan di sana. Ya enggak? Jika setahun tinggal di Amerika di Amerika dia di daerahnya di town atau si, atau kotanya dia masih dipersilahkan untuk azan bahkan masih dipersilahkan untuk ber amar uh, ma'ruf nahi munkar terhadap sesama bisa dipersilahkan untuk jalan ke shopping atau jalan shopping atau ke mall dan sebagainya sholat di mana saja tidak masalah maka justru lebih dianjurkan dia tinggal di sana untuk apa untuk mendakwahkan syiar agama Islam sehingga orang-orang oh ini agama Islam kalau misalnya semua orang, semua kondisi harus di, atau diwajibkan ke negeri kaum muslimin, nanti di Amerika siapa yang bakal mendakwahkan? selain mereka? nggak ada, nggak ada. Akhirnya justru kejahilan bertambah. Mereka semakin nggak tahu tentang Islam. Oke, jadi itu syarat. Dan juga di antara syaratnya punya kecukupan harta benda untuk hijrah. Punya kecukupan harta benda untuk hijrah. Di sini juga pembahasan tentang pergi ke negeri orang kafir. Apa hukum pergi ke negeri orang kafir? Nah, maksud di sini bukan pergi untuk tinggal menetap selamanya, bukan. Kalau oh, itu malah nggak boleh, aslinya nggak boleh. Dan memang pergi ke negeri kafir asalnya tidak boleh. Hmm, asalnya tidak boleh. Tetapi ada pengecualian sehingga bisa diperbolehkan yaitu syarat-syarat berikut dia diperbolehkan pergi ke negeri kafir selama dia memenuhi di sini ada tiga syarat. Yang pertama, an yakuna indahu ilmun yadfa'u bihi asyubhat. Dia memiliki ilmu sehingga bisa menolak syubhat. Ya. Kalau seseorang tidak memiliki ilmu dan tidak bisa menangkal syubhat, pergi ke negeri orang-orang kafir, justru bisa ah, justru dia berpotensi untuk ikut tradisi atau gaya hidup mereka dan subhan dalam dirinya semakin bertambah hal-hal yang samar dalam hukum dalam dirinya itu semakin bertambah baginya itu yang pertama kemudian yang kedua dia memiliki eh, keimanan atau dia memiliki agamanya yang bisa menjaga dia dari syahwat dia memiliki keimanan sehingga terjaga dari syahwat. Harus kuat dan sudah berazam agar ketika di darul kufur dia tidak terseret dengan syahwat-syahwat dari kemaksiatan. Itu yang kedua. Baik. Pertama dan kedua, ini bisa berat bagi sebagian orang, bisa juga tidak. Dan betapa banyak orang-orang yang sebenarnya tidak belajar agama Islam, tapi bercita-cita untuk pergi ke darul kufur. Kemudian yang ketiga, an muhtajan ila dzalik. Dia butuh. Kalau nggak ada kebutuhan, ke darul kufur ngapain? Apa nggak cukup darul Islam? Hmm. Kalau nggak ada kebutuhan, nggak ada hajat, apa nggak wasting money kalau misalnya pergi ke darul kufur? Ke negara-negara misalnya Amerika, Rusia, Rusia, dan lain-lain. Mereka justru kalau misalnya ingin wisata saja, Ya, cukup ke negara-negara yang di dalamnya penduduknya Islam. Banyak kan negara Islam yang memang di sana banyak pemandangan dan sebagainya. Dan kita bisa mengetahui antropologi mereka, budaya mereka, sosial mereka, bagaimana keislaman mereka dan sebagainya. Itu lebih bermanfaat dibanding kita misalnya ke negeri kafir. Negeri yang di mana mayoritas di sana orang-orang kafir. Tidak ada kebutuhan. Kebutuhan diantaranya misalnya belajar, belajar tentang ilmu dunia misalnya. Nah itu termasuk kebutuhan. Nah, maka diperbolehkan. Namun dengan syarat jika ilmu dunia yang akan dipelajari tersebut itu memang tidak ada di negeri kita atau sulit untuk ditemukan di negeri kita atau jika jikalau ditemukan kualitas itu KW semua ah, ilmu-ilmu dunia komputer komputer atau ilmu yang masih jarang diminati dari ilmu dunia dan sulit ditemukan di Indonesia dan di kampus-kampusnya dan ternyata adanya di Cina misalnya. Akhirnya pergi ke Cina untuk menimba ilmu tersebut dan ilmu dunia asalnya apa mubah. Selama tidak ada di dalamnya syubhat dan pelanggaran dalam agama Islam. Ilmu agama, ilmu dunia aslinya mubah dan jika diniatkan sebagai ibadah mempelajari ilmu dunia menjadi ibadah seperti mempelajari kedokteran justru menjadi ibadah dan jika dalam suatu daerah tidak ada yang menjadi dokter, wajib bagi satu orang atau yang cukup untuk menjadi dokter, wajib justru hukum. Karena apa? Maslahat, darurat, hajat, kewajiban. Harus ada dokter. Tanpa ada dokter coba di dunia ini, nggak mungkin. Tanpa ada dokter nggak mungkin. Kemudian tadi eh, yang tadi adalah yang pertama dia punya ilmu sehingga bisa menangkal syubhat. Dia punya keimanan sehingga bisa menangkal syahwat dan dia memiliki hajat untuk itu. Dan saya pikir wisata itu bukan hajat. Wisata itu entertaining kan. Entertainment itu bukan kebutuhan sebenarnya. Itu hanya selingan. Dan selingan itu tidak mesti atau bahkan tidak boleh dilakukan dengan pelanggaran, bukan sebagai pengecualian dari pelanggaran. Hmm. Misalnya selingan ada homer, ya kan? Ya kan? Homer, aslinya haram kan? Kemudian, ah, untuk hiburan saya minum homer aja. Hiburan, wisata, wisata pikiran, homer. Nah, kalau misalnya untuk wisata diperbolehkan misalnya, wisata saja ya, untuk mengunjungi misalnya daerah-daerah alam dan wisata kalau misalnya diperbolehkan kenapa kau tidak diperbolehkan kalau misalnya kita pengen wisata aduh pengen fly ya enggak tetapi ketika misalnya ingin mengetahui kondisi orang-orang Islam di negeri kafir nah ini aja, ingin menziarahi saudara kita walaupun belum kenal sebelumnya tapi pengen tahu gimana kondisi mereka siapa tahu kita bisa bersilaturahim kemudian kita bisa saling membantu ini hajat dan ini merupakan salah satu hal yang sangat positif untuk zaman sekarang. Ya, iya enggak? Bisa ya seperti ini. Ya, tapi kalau untuk wisata doang, <laughs> apalagi kalau untuk melihat ke pantai dan sebagainya ya. Itu Allah alam itu maunya apa ya. Baik, ya tadi hijrah uh, ah, ala uh, ah, hijrah yang pertama. Sekarang hijrah yang kedua. Tadi hijrah tempat, sekarang hijrah amalan yaitu ketika seseorang bertaubat meninggalkan perbuatan maksiat maka itu sama saja dengan hijrah ya kan sama saja dengan hijrah sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan wal muhajiru man hajara ma nahawrahu anhu seorang muhajir seorang yang berhijrah itu adalah yang hijrah dari apa yang Allah larang tentangnya jadi jika seseorang berbuat maksiat terus-menerus, kemudian dia bertaubat, kemudian dia tidak melakukan lagi, itu sama saja dengan hijrah. Namanya hijrah hijratul amal. Ada juga yang ketiga, hijrah hijratul amil, yaitu menghijrahkan pelaku, menghijrahkan orang. Maksudnya apa? Mengasingkan orang. Mencuekkan orang. Misalnya ada seseorang preman misalnya. Dia suka berbuat keonaran, Kemudian ketua RT sebagai ulama daerah itu misalnya. Dia pun berfatwa kepada orang-orang penduduknya supaya apa? Orang ini harus dihajar. Oh, harus bukan dihajar ini, tapi harus dihajar, harus diasingkan. Jangan ada yang bicara sama dia. Kalau dia salam, jangan dijawab, Poin oh, cuekin. Ini boleh. Jika jika terdapat maslahat di situ. Kalau misalnya kita ketahui, kalau misalnya kita ketahui begini, orang preman ini kalau misalnya diasingkan dia bakal tambah parah ya, Itu justru jangan diasingkan ngerti jadi tergantung maslahatnya dia eh, kasus lain misalnya ada seorang pedagang pedagang tersebut seringkali berbuat curang timbangannya selalu diberat-beratkan oh itu sudah masyur di kalangan pasar akhirnya pemilik pasar itu kemudian berfatwa kalian semua cuekin orang ini biar kita beli pelajaran dia Pokoknya jangan ada yang mau dia sampai sekian masa. Akhirnya sama orang itu kan merasa, ya Allah ini, oh ternyata ini gara-gara berbuat curang saya. Akhirnya bertaubat. Nah jadi ada masalah di sini, itu hijrah atau pengasingan terhadap pelaku pelaku perbuatan yang buruk. Baik itu adalah macam-macam hijrah. ada saya tahun kemarin eh, adik ya, adik saya tahun kemarin hamil muda puasa batal. Sekarang hamil tua belum bisa mengkodok puasa, sedangkan puasa sebentar lagi akan datang. Apa masanya masih ini kan tinggal dua bulan lagi ya sekitar ya? Tidak keburu ya? Tapi kenapa sebelumnya tidak bisa mengkodok ini perlu diketahui. Kalau misalnya karena dia sakit, Nah, kalau misalnya dia karena sakit dan memang tidak kuat, misalnya setelah hamil tersebut dia terkena penyakit yang tidak memungkinkannya puasa, maka dia cukup membayar fidyah saja. Tetapi kalau misalnya eh, disebabkan apa? meremehkan, disebabkan meremehkan, maka dia ada ulama yang mengatakan dia tidak wajib puasa melainkan cukup taubat di tahun depan atau mungkin sekarang. Ada juga yang mengatakan dia wajib puasa kemudian membayar fidyah juga. Nah, di sini walau alam yang lebih menjaga adalah dia nanti ketika sudah sudah apa? Sudah mampu, sudah melahirkan dan misal darah nifas kalau ada sudah putus, dia memulai untuk mengkodok yang telah terlewatkan dengan kemampuannya dan juga dia wajib untuk bertaubat atas sebelumnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya mengajak keluarga yang masih mengerjakan bid'ah? Masya Allah. Pertanyaan serem sekali. Bagaimana caranya mengajak keluarga yang masih mengerjakan bid'ah? Mengajak kemana? Mengajak kepada bid'ah yang lainnya atau gimana? Caranya pertama adalah Hmm, kita mengaplikasikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini adalah jalanku yaitu jalan yang jalan dakwah. Ad'u aku berdakwah, aku menyeru, aku mengajak ala basiratin berdasarkan apa? Basirah. Basirah itu ada dua makna. Yang pertama maknanya adalah ilmu. Pertama ilmu. Yang kedua adalah metode penyampaian yang baik. Nah, dua itu menjadi syarat jadi. Yang pertama ilmu dulu, kedua metode. Bukan pertama dulu metode dulu baru ilmu bukan, tapi ilmu dulu. Gimana kita mengidentifikasi yang itu bid'ah misalnya? Tahu dari mana? Di ilmu, ilmu dulu, jangan memfonis dulu bid'ah misalnya. Tapi tahu alasannya itu dikatakan bid'ah apa harus tahu dalilnya juga walaupun gak hafal tapi minimal tahu terjemahannya loh dalilnya apa hadis sahih atau enggak kemudian perkataan ulama dalam ritual bid'ah ini apa misalnya baru disampaikan dan yang kedua adalah metodenya metode penyampaiannya bagaimana dia menyampaikan karena metode penyampaian terhadap orang yang lebih tua itu berbeda dengan orang yang lebih muda kemudian dengan bapak dan ibu berbeda dengan adik dan sebagainya dikondisikan Metode di sini tidak hanya dari metode penyampaian, tapi dikondisikan dengan waktu juga. Jangan terlalu memaksa dan jangan terlalu sering dalam mengingatkan dengan kadar tertentu. Dengan momen-momen tertentu, misalnya dalam urusan arisan. Misalnya arisan atau kumpul keluarga atau janjian arisan tidak. Atau arisan kumpul keluarga, datangkan misalnya guru atau orang yang Misal dikenal bagus dalam menyampaikan dan berhikmah, kemudian sampaikan bahwa minta atau nitip, Mas nitip atau Ustaz nitip perkara ini tolong disinggung dengan baik. Siapa tahu saudara saya yang masih melakukannya itu akan bertaubat. Gitu caranya. Salah satunya seperti itu. Jadi bukan e, kita mengarahkan mengerahkan beberapa cara untuk menuju hidayah. Tidak hanya cara satu saja, tetapi cari berbagai cara Selama cara tersebut tidak dalam kemungkaran, cari berbagai cara bagaimana supaya hatinya insya Allah tersentuh dengan cara yang bagus. Dan juga mengajak keluarga yang masih misalnya mengerjakan sesuatu yang dan sebagainya itu biasanya lebih sulit daripada mengajak orang asing. Apalagi kalau misalnya masa lalu kita itu buruk di mata dia. Nah, ini lebih sulit lagi. Ente dulu kayak gitu juga belagu banget sekarang pas kayak gini susah. Oleh karena itu dakwah membutuhkan apa? Sabar kan? Dalam surat Al-Asr apa? Innal insana lafi khusr. Ila alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman pertama, beriman. Iman membutuhkan ilmu kan? Wa 'amilus solihat dan juga orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq dan juga yang saling berwasiat dengan kebenaran, berarti dakwah wa dan saling berwasiat kepada kesabaran, dan perihal kesabaran. Nah, kesabaran ini merupakan syarat untuk tiga hal sebelumnya yaitu mencari ilmu, beramal dan berdakwah semua membutuhkan kesabaran. Oleh karena itu, wajib bagi setiap pelajar sabar. Wajib bagi setiap orang yang beramal sabar. Wajib bagi setiap orang yang berdakwah itu sabar. Sabar dari celaan orang, sabar dari perlawanan orang, maupun sabar dalam menghadapi godaan yang dalam ada pada diri sendiri dari ingin ria, sum'ah dan sebagainya. Sabar itu berbuah nanti menjadi kemenangan insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita bisa merangkum niat dalam satu hari? Misalnya ketika bangun tidur kita niatkan apapun yang kita lakukan jika ia baik jadi ibadah. E, tidak bisa, saudari. E, niat itu di awal beramal, ya. di awal beramal, baik dekat ataupun agak jauh dari amalan tersebut. Tetapi kalau misalnya digeneralisir, e, itu agak sulit karena terkadang ada amalan-amalan di pertengahan hari, amalan mubah yang itu terluput dari kita niatan sama sekali. Kita nggak niat apa sama sekali. Dan itu tidak dinilai sebagai apa-apa ya. Jadi justru latihlah untuk tidak memakai niat. Nah, melainkan niatkan sebelum setiap amalan. Itu yang harus dilatih. Bukan sebaliknya melatih tiap pagi untuk meniatkan seluruh amalan di hari ini mudah-mudahan uh, seluruh amalan di hari ini saya niatkan untuk ini-ini itu malah justru wallahu alam belum ada contohnya seperti itu. Kedua, apakah niat yang Apakah niat yang telah ada bisa dibetulkan dengan niat baru memperbaharui niat tiap waktu? Niat itu <clears throat> bisa diperbaharui niat itu bisa diperbaharui sebagaimana memang kondisi hati itu memang berubah-ubah. Namun jika dalam suatu amalan seperti sholat misalnya, seperti sholat, jika niat dari awal sudah rusak, itu dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Karena apa? Karena sholatnya tidak sah sebenarnya. Sholatnya itu batal, batil, tidak sah sholatnya. Kalau niat dari awal sudah tidak benar, dari awal sebelum sholat, sudah niat untuk di apa dilihat orang. Ya. Tetapi ketika niat dari awal dia benar, kemudian di pertengahan terus uh, timbul sebuah niat yang buruk, ingin dilihat dan sebagainya, maka diwajibkan bagi dia untuk bertaubat dan kembali kepada niat asal. Tidak tergoda dengan niat buruk tersebut, tidak tergoda dengan riak tersebut. Ya, seperti itu. Dan itu namanya memperbarui niat. Itu yang namanya memperoleh niat. Berarti kalau niat kalau misalnya dari asal amalan dari awal amalan niatnya sudah buruk, itu tidak bisa diperbarui melainkan diulangi dari awal. Tetapi ketika niat awal sudah baik dan kemudian di pertengahan tercetus niatan buruk, maka dia wajib untuk menghindari niat buruk tersebut. Bagaimana bisa selamat dari niat yang salah atau tidak ikhlas? Berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa doa. Di antaranya adalah doa yang diriwayatkan dalam hadis dari itu sahih. hadis yang makbul yang biasa diucapkan sebelum salam apa? Allahumma inni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu salah satu doa yang menolong kita dari uh, menolong kita dalam menjauhkan perbuatan dia Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatmu wa syukrika dan bersyukur kepadamu wa husni ibadatik dan dalam perbaikan atau dalam baiknya ibadah terhadapmu. Nah, salah satu bantuan Allah adalah mengikhlaskan niat kita. Itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hilangkan pandangan manusia dari pikiran kita. Terserah manusia mau nilai apa, saya tetap beramal. Begitu. Apa maksud akal dari apa maksud akal di kolbu? Maksudnya adalah bahwasanya kalbulah yang mengatur segala keputusan jiwa. Itu maksud akal di kolbu. Sementara tugas dari otak itu adalah screening atau tugasnya adalah menggambarkan. Jadi otak itu seperti uh, sekretaris bagi kolbu kolbu pemimpin ini sekretarisnya ya kan ketika kolbu mendapatkan suatu informasi ini menggambarkan kemudian mengembalikan dan inilah yang memutuskan harus berbuat apa kemudian menggugurkan amalan apakah syirik kecil bisa jadi menggugurkan amalan maksudnya gimana menggugurkan amalan atau syirik kecil bisa jadi kalau misalnya dia menggugurkan amalan karena takut dipuji manusia. Bagaimana kalau istighfar? Istighfar maksudnya gimana? Istighfar kok syirik kecil? Oh, apakah syirik kecil menggugurkan amalan? Syirik kecil bisa menggugurkan amalan jika amalan tersebut jika syirik, syirik kecil tersebut terjadi di atau sejak awal amalan, sejak asal amalan, maka amalannya gugur. Adapun di pertengahan amalan seperti tadi saya bilang, kalau di awal amalan itu sudah benar niatnya, di pertengahan dia ada syirik kecil, maka yang di sini itu tidak dihitung amalan baik. Bagaimana kalau istighfar? Istighfar bisa mengampuni dosa-dosa. Setelah mendengar semua, susah banget untuk mendapatkan pahala. Bagaimana solusinya? Tidak, mudah mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman atau di dalam sabda Nabi, "Innal hasanati innal hasanat yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya hal-hal yang baik itu menghilangkan hal-hal yang buruk. Mendapatkan pahala itu mudah. Istighfar saja tiap waktu. Itu mendapatkan pahala. Baca di surat Nuh di pertengahan di situ ada balasan dari istighfar. Baca di surat Nuh juz 29. Dan Nuh dan istighfar itu mudah sekali. Kita bilang alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah, subhanallah semua pahala mudah. Bagaimana bila jika kita sudah berusaha menyembunyikan amalan kita berupa sedekah, namun tanpa setahu kita amalan kita tersebut diketahui lalu dibicarakan orang, bagaimana pahalanya kalau begitu Pak Ustaz? Tidak masalah selama kita ketika melakukan amalannya telah ikhlas, tidak masalah. Adapun jika dipuji manusia itu sebenarnya adalah sebuah kabar gembira yang Allah berikan kepada kita dan kabar tersebut didahulukan di dunia. Sehingga tidak masalah bagi kita untuk senang dengan pujian manusia namun jangan membanggakan diri padanya. Baik, saya sudahi subhanakallahumma